Sebagai anak sekolah yang mesti bangun pagi, karena itu banyak pakai alarm. Alarm terbaik di dunia itu ialah ibu kita. Tepuk tangan untuk ibu di seluruh Indonesia. Kita ini ya buat alarm dari suara patok ayam, patok lele sampai eta terangkanlah pun. Itu susah bangunnya. Coba mama Karin yang bangunin. Karin bangun sekolah sana cepat, kalau enggak biar mama yang sekolah. Akhirnya, mau nggak mau kan bangun. Nganterin mama ke sekolah. Biar pinter. Jadi Karin ini seneng. Karena dari ketiga anak mama, Karin yang paling cantik. Bukan karena mereka berdua laki-laki, bukan. Memang jelek itu orang itu. Jadi abang Karin ada dua. Yang pertama namanya Bang Willy. Dia itu penyayang, tapi gampang marah. Kalau tanya bolak-balik, pasti dia marah. Misal dia lagi main HP, Karen samperin. Bang, abang ngapain bang? Main HP. HP siapa tuh bang? Ya HP abang lah. Bang, apa sih? Abang siapa bang? Masuk rumah orang sembarangan. Sorry dek, ngecas sape. Abang Karin yang kedua, namanya Bang Kevin. Dia itu cuek dan gak mau diganggu. Misalnya dia lagi main HP, kan samperin. Bang, abang ngapain bang? Ah. gitu ya kan? Jadi ini sebagai anak paling kecil gak suka disuruh-suruh. Suruh bangun pagi, ngerjain PR, mati PSMS, bangun candi jadi like sugar, ah! Pengen tuh Karin gantian. Karin yang nyuruh. Karin bilang kan, Mama cuci piring, Papa cuci mobil, Abang Kok masih di sini? Udah dibilangin pun tadi. Sorry dek, tinggal dua persen lagi. Hal yang paling berharga bagi kita anak SD itu ialah rapot. Bukan karena takut dilihat nilai jelek, bukan. Tapi takut dilihat nama orang tuanya. kawan kalian udah tahu nama orang tuanya. Tukang kantin, tukang kebun, sampai tukang SPBU pun tahu. Diejek lah ya kan. Misalnya nama mama aku Juminten. Diejek kan. Ya Juminton ya Juminton le. Eh, Juminton belum bayar listrik, ya. listrik. Bara air pun belum aku. Jadi ini kan punya kawan, namanya Fabian. Dia nih kalau mau tidur, kuping mama harus dipentilin. Pentil, pentil, sampai dia ketidur. Besoknya, besoknya kuping mama panjang sebelah. Waduh. garoin. Garo, garo, gosok, gosok. Besoknya dibuka. Door prize, selamat Anda mendapatkan. Satu unit kulkas. Tanpa pintu. Saya akan Putri Lestari, wajah cantik Raja Menakul dan pembelajaran.